Yang hadir bersama kita sekarang Staduna, Ridwan. Beliau satu di antara para pembawa dakwah salafiyah yang ada di daerah tersebut, daerah Padang, Bukit Tinggi. Beliau hadir bersama kawan-kawannya sebanyak 21 orang bersamaan dengan apa kesempatan taklim maghrib beliau kita minta supaya memberikan kalimat untuk warga kita di sini tapi tadi dua kali saya minta kepada beliau menyampaikan udurnya beliau cukup di sini sebagai para hadirin sebagaimana niatnya untuk bertamu sekalian mungkin istifadah dari ikhwah yang ada di sini. <clears throat> Maka kita ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwah-ikhwah yang hadir dari jauh yang sampai sini. Gimana bahasanya di luar dugaan kita ya kan kita yang ada di Jawa ini yang jauh dari pulau tersebut atau kota tersebut kota Padang kawan-kawan kita berupaya dan juga menempatkan diri untuk menziarahi saudara-saudaranya yang ada di sini. Dan kita ucapkan dengan banyak bersyukur dan lapang dada dan ahlan wa sahlan marhaban kita ditamui oleh Alekho al fadil kawan-kawan yang semoga saja Allah muliakan mereka dunia ini sampai di akhir hayat mereka semuanya. <clears throat> Bahkan sampai di alam maksar nanti. Inilah yang kita harapkan dari Rabb kita Azza wa Jal. Dan juga kita ulangi lagi betapa gembiranya tanpa disangka, tanpa diduga, tidak ada janjian sebelumnya. Tiba-tiba tadi saya dikejutkan dengan adanya telepon dari saudara kita Imam yang ada di Sumatera, di Riau, di Duri. <clears throat> Menghabarkan bahwasanya ada kawan-kawan dari Padang, dua mobil mau berkunjung dan bertamu ke tempat kita ini. Sekarang sudah di Rembang katanya. Maka tadi saya perkirakan sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah. Insyaallah nanti kalau jalan dan nyansa nyampe. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Ta'ala <clears throat> diberikan kemudahan untuk ikhwas semuanya yang hadir Pas tadi kita setelah, setelah sholat asar, kawan-kawan sudah nyampe di sini. Dan kita harapkan juga pada warga yang ada di sini untuk ikut bergembira di mana bahwasanya kawan dari jauh ingin ketemu saudara-saudaranya semangat di atas agenda yang benar, di atas pemahaman yang benar. Ini semuanya adalah dikarenakan tiada lain sambungan dari pemahaman yang benar agenda yang benar ya kan kalau enggak mana mungkin dari tempat yang sejauh itu perjalanan hari demi hari minimal tiga hari tiga malam kalau langsung ya kan sampai ke sini menyita waktu menyita pikiran tenaga meninggalkan keluarga dan yang lainnya. Ini semuanya karena kan ada sambungan atau hubungan yang sangat erat yaitu hubungan al-ukhuwah Islamiyah secara umum dan al-ukhuwah salafiyah secara khusus ahlu sunnah wal jamaah. <clears throat> Maka kita sampaikan sekali lagi kita banyak bergembira, senang kedatangan ikhwah semuanya dan mudah-mudahan kesenangan ini sebagai upaya kita nanti untuk senang di hari akhir bertemu dengan sekawan ahlu sunnah wal jamaah dalam kepentingan untuk saling tanasuh saling istifadah saling mengambil faedah saling memberikan kenapa karena nggak ada kebaikan dalam suatu majelis suatu pertemuan kecuali kalau kita nggak memberikan faedah yang baik atau menerima orang mendapatkan faedah yang baik maka melalui majelis yang mulia ini sebagaimana kajian kita rutin setiap hari Senin malam Selasa. Talim kita adalah talim dari Sahih Bukhari yang dalam kitab Tauhid. Dan persoalan sudah lama berbulan-bulan dan ini sekarang sudah hampir selesai dan setelah akan kita lanjutkan dari kita mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fawaid yang ada dalam kitab yang agung ini. Ini kitab tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala Babu qaulillahi ta'ala bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. tur wa kitabim mastur. Qala Qatada makna mastur maktubun. Jadi Kata sini kata ada maktubun. Maktub ini adalah tafsir dari makna mastur. Jadi kita bin mastur yakni maktub. Mastur mananya mak? Maktub. Yasturun yakni yakhutun. Yakhutun khatta yakhutu. Menulis. Maka dikatakan seperti kita belajar khatta belajar menulis, belajar khat. Yasturun, yakhutun. Fi ummil kitab. Makna um jumlah. Fi ummil kitab, makna um jumlah yakni fi jumlatil kitab wa aslihi. Jadi makna umul kitab, jumlah jumlatul kitab. Jadi um menanya jum, jumlah wa aslihi. Jadi mana um adalah makna jumlah dan di mana a asal. Asal juga bahasa kita asal, asal. Ma fidu min qaulin. Maknanya ma takallamu min syai'in illa kutiba alaihi. Ma takallamu tidaklah seseorang berbicara min syai'in dengan suatu pembicaraan melainkan kutiba alaihi di atas atas apa yang dia tul uh, bicarakan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuktabul khairu wasarru. Jadi makna ma yalfidhu min qaulin ya kan? Ma yatakallamu min sa'in illa kutiba alaihi maknanya yuktabul khairu wasarru. Al khair wasar keduanya ditulis. Jadi yang keluar dari mulut kita baik itu khair, ini baik, atau syar semuanya di, ditulis. Yuharrifun maknanya yuzilun. Yuzilun ini fi'il mudhari' dari fi'il madinya azala. Azala yuzilu. Menghilangkan. Azala menghilangkan. Yuzilu. Maknanya meng menghilangkan. Jadi yuharrifun maknanya menghilangkan. Yuzilun maka nah, kalau itu perhatikan Ahlul Ilm sudah banyak berbicara dalam kitab-kitab mereka dalam masalah al-aqidah dan yang lainnya. Dan yang terbanyak dalam masalah aqidah Juga dalam masalah fikih. Di mana komentar mereka terhadap orang-orang yang dikomentari terkait dalam masalah penyelewengan mereka dengan memberikan istilah tahrif. Tahrif dari kata harrafa yuharrifu tahrif Maknanya menghilangkan. Seperti tahrifnya alul beda terhadap ayat-ayat Allah. Baik terkait dengan masalah sifat-sifat Allah mereka melakukan tahrif. Bahkan juga alul kitab. Yahud. Mereka melakukan tahrif maknanya apa? Yuzilun menghilangkan. Baik menghilangkan lafadznya. Dan ini yang sangat berat bagi mereka nggak mampu. Alul beda. Tapi yang dihilangkan apa? Maknanya. Makna yang sih, makna yang sahih, makna yang zahir dihilangkan. Seperti semesta alal ars. semesta alal ars. Ya kan? Istawa alal ars dihilangkan maknanya yang zahir diganti dengan istaula menguasai. Ini namanya tahrif. Namanya menghilangkan. Ya kan? Menyelewengkan tapi hakikatnya adalah menghilangkan. Sehingga mereka diberi sebutan oleh alulim dengan apa? Dengan mentaktil, mengkosongkan. Ya kan? Dari sisi lafadznya mereka nggak mampu, nggak mampu akan menghapus dari Al-Quran. Istawa diganti dengan lah nggak mampu. Kenapa? Kalau sampai mengganti, sungguh nggak akan dipercaya oleh manusia. Tapi lapatnya dibiarkan, tapi maknanya dihilangkan. Dengan istilah ditahrif. Yang makna tahrif adalah izalah menghilangkan. Atau taktil mengkosongkan. Nafum? Nah, maka di situ yuharifun maknanya yuzilun, jadi menghilangkan makna yang dohir, ya kan? Diganti dengan makna yang mereka inginkan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Bi apa bi? Mana hilangkan dengan apa? Kedua kudroku. Jadi makna yat tertinggal dengan kudroku. Nah arti ya dengan arti kudro kemampuan dan kekuasaan eh, ini pada hakikatnya adalah apa? Izalah menghilangkan. Tahrif konsekuensinya tuntutannya adalah menghilangkan maka seperti mentaktil meniadakan dan mengosongkan. Mafhum itu? Saat ini mafhum? Nah, kan? Jadi itu diantaranya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yanzilu rabbuna. Ya kan? Ila samai dunya kullalalatin il yanzilu rabbuna ila samai dunya. Ah. Kullalalatin hina yabqa sulusul lail al-akhiru. Nah, yang yanzilu rabbuna ini zahir mananya adalah Arab kita turun setiap malam ke langit yang pertama ila samad dunia hina yabqa ketika malam tinggal sepertiga bagian akhir kita hina yabqa as-sulusul al, al akhir jadi yang jilu rabbuna ini diganti oleh mereka dengan apa? Yang jilu rahmatu rabbina. Atau yang jilu malaku rabbina. Ini namanya apa? Tahrif. Nah, tahrif ini konsekuensinya adalah Izalah menghilangkan. Jadi maknanya Allah nggak punya sifat turun. Tapi yang punya sifat turun siapa? Rahmat atau malaikat. Atau amr. Perintah. Seperti wajah Arab buka wal malaku saffan saffa. Wajah Arab buka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabb kamu. Sedangkan malak. Jadi para malaikat. Dalam keadaan berbaris-baris. Wajah Arab buka di sini mereka ganti dengan wajah amru Rabbika. Tertentanglah perintah Rabbmu. Nah, maka di situ dikatakan dikatakan tahrif, ditahrif diselewengkan. Mananya dihilangkan. Jadi Rabb yang memiliki sifat datang dihilangkan sifatnya. Bahkan Allah nggak memiliki sifat datang yang datang adalah perintahnya. Namanya Yuharrifun, yuharrifun mananya apa? Yuzilun, meng menghilangkan. Maka di sini perhatikan, yuharrifun maknanya yuzilun. Walaysa ahadun yuzilu kitab kitabin min kutubillah azza wa jal. Walaysa ahadun dan tidak ada seorang pun yuzilu yang bisa menghilangkan lafdha kitab. Lafaz yang ada dalam kitab dari kitab-kitab Allah azza wa jalla. Walakinnahum yuharrifunahu tapi mereka menyelewengkannya. Nah, penyelewengan ini hakikatnya adalah menghilangkan. Yuzilun menghilangkan. Sehingga lafadznya masih ada tapi maknanya diganti sehingga lafadz tadi datang dari Allah enggak berguna. Yang berguna adalah apa yang diinginkan oleh orang yang menyelewengkannya sehingga yang berguna lafadz dari dia lafat dari dia. Seperti semesta alal aras, semesta alal aras. Menjadi semestaulah. Kemudian menguasai aras. Jadi lafat dari Allah Ta'ala cuma ada lafatnya, maknanya enggak, enggak ada. Yang ada makna dari dia sendiri yang dia ingin inginkan yang dia gantikan tadi. Inilah kriminal besar-besaran terhadap kitab Allah Ta'ala yang sekarang ini diperjuangkan oleh alul beda yang ada di negeri ini di antaranya adalah Atus Samad dan orang-orang sepaham dengan dia. <clears throat> Apa itu? Baik. Dan ini banyak. Orang-orang semisal dia ini banyak sekali di beberapa universitas yang terkhusus dalam mempelajari tentang usuluddin. Kalau mempelajari ilmu teknik, ya kan, dan semisalnya, mereka nggak menyinggung masalah ini. Tapi kalau mempelajari ilmu usuluddin, ya kan, yang ada di negeri ini, ya kan dari beberapa fakultas agama bahkan di seluruh dunia terkhusus di Mesir, Pakistan dan yang lainnya banyak orang-orang yang memiliki pemahaman izalah tadi menghilangkan makna dari makna yang dikandung oleh kitabullah taala diganti dengan makna yang dia ingin inginkan. Maka dikatakan di sini Lais wa lais yuzilu lafdha kitabin min kutubillah azza wa jalla walakinnahum yuharrifunahu dan tidak ada seorang pun yang menghilangkan lapat yang ada dalam kitabullah. Dan akan tetapi mereka menyelewengkannya. Bagaimana bentuk penyelewengannya? Ya ta'awallunahu, ya ta'awallunahu, ya ta'awallunahu an gari ta'wilihi. Mereka mentakwilnya dari luar pentakwilan yang diterima. Karena mana takwil ini bisa bagaimana apa? Tafsir bisa bagaimana apa? Mengganti lapat yang uh, dengan makna yang rojeh, tetapi dengan kemauan yang dia inginkan sendiri. Maka mereka memiliki kaidah yang mereka sering digunakan untuk berangkat dari kaidah tersebut untuk menyelewengkan kitabullah. Apa kaidahnya? Kullu nasin awhama tasbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Ini kaidah mereka, ini kaidah tagutiyah. Kaidah tagutiyah. Tauhud menatawagid tawagid termasuk adalah kaidah ini. Kullu au awhamat tasbiha wilhu aw fawwidhu warum tanziha. Mereka mengatakan seluruh nas atau setiap nas yang mengesankan ya, serupanya Allah dengan makhluk. Kullu au awhamat tasbiha. Setiap nas yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk, awilhu, lah. Kalau enggak, fawwidhu, maka serahkanlah maknanya jangan kamu maknai. Serahkanlah maknanya kepada Allah Ta'ala, jangan kamu openi. Warum tanziha, dan bertujuanlah engkau untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan. Melakukan tahrif, penyelewengan atau taktil ini adalah mereka berangkatnya dari tujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi salah jalan tapi salah jalan. Sehingga hasilnya adalah bukan beriman, tapi mengingkari apa yang Allah kabarkan tentang dirinya atau yang Rasul kabarkan tentang Rabbnya Azza wa Jal terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, perhatikan. Nah, itulah yang uh, sering kita singgung dalam majelis kita ini dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Semuanya adalah demi apa? Memperingatkan kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah wal jamaah agar jangan sampai gampang terpedaya, gampang terkecoh dari kalangan ahlul beda. Maka oleh itu perhatikan ya sebagai bentuk wasiat, sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk membela agama ini. Kita katakan tanpa ragu, tanpa takut bersiku, bahwasanya alul bidah dimanapun berada dan kapanpun berada itu sebagai notabene dari kalangan pemusuhnya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perhatikan itu. <clears throat> Kemudian dirasatuhum atau oh, dirasatihim ta'wil tilawat tilawatuhum. Dirasa maknanya apa? Tilawah. Dan tilawah telah kita lewati, tilawah itu maknanya bukan sekedar membaca tapi juga apa? melaksanakan. Mengamalkan. Itu makna tilawah. Jadi tilawah itu telah lewat, Maknanya bukan sekedar cuma membaca. Tapi juga mengamalkan. Itu makna tilawah. Dan ini dulu kita temui dalam kalam Ibnu Qayyim rahmat Pertama kali kita ketemu nampak heran. Kenapa? Karena bodohnya kita. Karena yang sering kita dengar tilawah adalah membaca. Tapi ternyata lebih luas pemahamannya daripada perkara itu. Bahkan di sini juga telah dijelaskan oleh Syekh bin Bas tentang makna tilawah dan juga diantaranya adalah pengamal, pengamalan. <clears throat> iya mananya hafidoh. Menjaga. Wa ta'iyaha tahfaduha. Wa iya mananya apa? Tahfaduha. Tahfad ini juga bisa mananya menjaga, bisa mananya juga apa? Menghafal sama saja, menghafal menjaga nafsu nafsu makna. Wa uhiya ilayya Qur'an Qur'anu undirakum bihi Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi. Apa makna liundirakum bihi? Yakni ahla Makkah. Kum ini ahla Makkah. Wa man bala yakni dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Al Wa uhiya ilayya dan diwahyukan kepadaku. Hadzal Qur'an Qur'an ini liundirakum bihi untuk kuperingatkan kalian wahai penduduk Mekah Kuperingatkan dengan Al-Quran ini. Waman balagohu. dan orang siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi perhatikan ayat ini yang sering dikedepankan oleh alul ilm dari kalangan para ulama yang mengatakan tidak adanya udhur bil dalam masalah al-uluhiyah. <clears throat> Maknanya waman balago Paman balagahu Al-Quran. Jadi siapa yang sampai kepadanya Al-Quran berarti telah tegak hujah padanya. Siapa yang sampai padanya Al-Quran berarti telah tegak hujah padanya. Kalau telah, telah tegak hujah berarti nggak ada udur, nggak ada alatan lagi. Ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dikatakan dalam aslul usul. Aslul usul adalah diantaranya adalah mengibadah Allah Ta'ala. Berupa salat kita, doa kita, menyembeli kita, nazar kita. Ini dikatakan aslul usul. Maka barang siapa yang memalingkan hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia telah sampai padanya Al-Qur'an berarti dia telah tegak hujah padanya. Alasannya waman balak Waman balagahu al-Quran. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk kuperingatkan kepada kalian dengan Al-Quran ini wahai penduduk Mekah dan kepada siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, sampai kepadanya bahwasanya seorang Rasul telah diutus yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka telah sampai padanya hujah, telah tegak hujah. Dari situ tidak ada udur bagi dia ketika dia melakukan kesyirikan syirik akbar dalam aslul usul seperti doanya kepada selain Allah, menyembelihnya untuk selain Allah, nadarnya untuk selain Allah dan yang semisalnya, salatnya untuk selain Allah. Seperti salat untuk yang dikubur. Sedangkan dia mengaku muslim, Mengatakan kalimat la ilaha illallah. Telah datang kepadanya Al-Quran. Maka enggak ada udur bagi dia untuk beralasan dengan alasan apa? Tidak, tak, tidak tahu. Juga orang lain yang mengetahui hal tersebut enggak ada udur bagi dia untuk memberikan udur. Mungkin tidak tahu, enggak ada. Bahkan dia kewajibannya untuk mengatakan dia telah keluar dari Islam. Dalilnya Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundirakum bihi wa man balag wa man balagahu dan orang yang sampai kepada dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Nah, di sini tidak disertakan dengan pemahaman. Bukan waman pahimahu. Nah, tapi waman balagahu Faham sayun akhor. Buluk sayun akhor. Paham suatu perkara sampai perkara yang lain. Eh, sampainya tegaknya hujah sayun akhor. Jadi tegaknya yang penting tegaknya hujah bukan faham hujah. Faham ataupun nggak faham perkara lain yang dibutuhkan adalah tegaknya hujah. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, hujah telah tegak. Kalau nggak paham, ini perkara lain. Jadi ada mulfaham, tidak adanya pemahaman yang dibutuhkan, dia nggak paham, ini bukan udur bagi orang yang telah terjerembab dalam kesedihan syirik akbar dalam asrul usul. Ini yang dipahamkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan orang-orang yang sepaham dengan beliau dalam masalah ini. Dan kita nggak menutup bahwa di sana ada khilafiyah, perkara khilaf. Cuma itu yang rajih yang dipahamkan oleh beliau rahimahullah taala. Apa ya, Pak? Ini kita singgung dalam masalah ini kenapa? Karena sebagai peringatan, sebagai bentuk kiri, sebagai bentuk murojaah dan muzakarah. Ya kan? Kita sebutkan faedah ini. Baik, perhatikan. Waman balak waman Balago, yakni hadzal qur'anu fa walahu nadhirun. Waman Balago hadzal qur'anu maka barang siapa yang sampai kepadanya Quran ini maka Quran ini sebagai peringatan bagi dia. Maka dengan demikian seorang yang telah sampai kepadanya Al-Quran dia telah mendapatkan peringatan melakukan kesirikan dan alasannya nggak paham atau orang lain mengatakan mungkin dia nggak paham itu bukan perkara yang terpenting yang terpenting adalah apa sampainya Quran tersebut kepada dia dan telah kita sebutkan banyak sekali permasalahan kita nukilkan kita bacakan dalam masalah ini dalam kalamnya Syaikh bin Bas yang kita teruskan dalam kitab apa? Kitab Subul Salam Sarah Nawakidil Islam. Ini banyak sekali kita sebutkan. <clears throat> Baik. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala nasbala kam sab'al wa khamsami'a wa salasa wa khamsin. Wa qala li khalifatu bin Khayyat. Kata Imam Bukhari wa qala li khalifatu bin Khayyat. Jadi di antara sigo atau bentuk tahammul, atau tahammul? Bentuk menerima hadis Nah, di antaranya adalah waqalali dan berkata kepadaku siapa? Khalifah bin Khayyat. Kata Khalifah hattasana Mu'tamirun. Sami'tu Abi an Qatadata an Abi Rafi'in an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi kalimat qala ini adabnya dalam membaca dikasih annahu qala. Lama qadallahu al-khalqa kataba kitaban indahu. Galabat au qala sabaqat rahmati ghadabi. Ya kan? Au qala sabaqat rahmati ghadabi. Ini sebagai bentuk bahwasanya dalam ilmu hadis seorang rawi itu boleh membawakan hadis dengan apa? Dengan makna. Enggak harus lafaz yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama maknanya tidak keluar dari maksud. Fawa indahu fawqal ars. Fawa indahu fawqal ars. Ini. Kata apa kita bani indahu. Indahu. Damirhu kembali, kembali kepada siapa? Damirhu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memiliki sifat ala indah, India, di sisi. Allah memiliki sifat di sisi. Kata kita bana indahu. Jadi Allah memiliki sifat di sisi. Kita memiliki sifat di sisi. Ini di sisi saya, ini di sisi saya, ini di sisi saya. Ya kan? Allah menulis kitab di sisinya. Berarti makna di sisi nggak harus menempel dengan yang di sisi. Perhatikan itu. Nggak harus. Itu mutlak. Maka dengan demikian Allah memiliki sifat India, memiliki sifat di, di sisi. Dan di sisi yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang mutlak kepada Allah beda dengan yang di sisi yang terkait dengan makhluk. Cuma sama namanya. Tetapi keifianya enggak, enggak, enggak sama. Nah, ini perhatikan. Keifiannya enggak sama. Dan kita enggak tahu tentang keifia di sisinya Allah Ta'ala itu kayak apa. Kenapa? Karena nggak ada kabar, nggak ada pemberitaan dari Allah Taala, nggak ada pemberitaan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara di sisi yang Allah kaitkan dengan dirinya. Maka cukup cuma sama antara nama di sisi di sisi dari kita dan di sisi dari Allah kan sama nama, tapi beda keifianya. Kenapa? Karena laisa kamislihi syai'un. <clears throat> Bahwa indahu fakul ars. yakni bahwa indahu kitab tadi di sisi Allah di atas ars. Ini akan datang penjelasannya tentang lafaz indahu fakul ars. Ini akan datang penjelasannya dari saya bin Bas. Nanti setelah kita akan kita, kita baca. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadis berakam sabal wa khamsami'a wa arba'a wa khamsin hattasani Muhammad bin Abi Ghalib hattasana Muhammad bin Ismail hattasana Mu'tamir sami'tu Abi yaqulu حدثنا قتادة أن أبا Anna حدثه sami'a سمع أبا anhu عنه Nah, يقول juga usah dikasih annahu kenapa karena sudah ada anna annahu sami'a Abu Hurairah an, anhu yaqulu enggak perlu dikasih yaqulu an, annahu lagi Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqa khalqa anna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya Allah taala menulis kita sebelum menciptakan ciptaannya. Anna rahmati sabakat ghadabi. Nah. Kitab yang tadi ditulis isinya diantara adalah anna rahmati bahwasanya rahmatku mendahului kemarahanku. Fawa maktubun indahu faqal ars. Tulisan tadi maktub tertulis di sisi Allah Taala di atas ars. Nah, kalimat indahu faqal ars ini Apakah di sana ada sesuatu yang lain selain ars? Ya kan? Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas nanti pada penjelasan beliau di dalam masalah ini. Kalau Syekh bin Bas rahimahullah taala sebelum beliau menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang tadi tertera dalam hadis dan ayat, beliau bertanya dulu Soalun menaseh, Jadi soalun menaseh Sin ini namanya apa? Kalimat rumus atau ringkasan. Sin soalun menaseh pertanyaan dari syekh. Isi pertanyaannya takal lama ala sarih. Maksudnya hal takal lama ala sarih an Muhammad bin Abi Ghalib tentang Muhammad bin Abi Ghalib gitu. Seorang rawi namanya Muhammad bin Abi, bin, eh, seorang rawi namanya Muhammad bin Abi Ghalib. Apakah ini telah dibicarakan oleh oleh apa oleh Ibnu Hajar? Jadi Muhammad bin Abi Ghalib ini ditanyakan oleh Syekh bin Bas kepada murid-muridnya ketika beliau menyampaikan dari sini, apakah Ibnu Hajar berkomentar tentang Muhammad bin Abi Ghalib? Kenapa? Karena beliau ini dikatakan goribun min masayikhil muallif jadi Muhammad bin Abi Golib ini adalah gorib. Seorang rawi yang gorib yang asing. Dari masayikhnya Al-Mu'alif. Siapa Mu'alif? Al-Imam Bukhari. Jadi yang berbicara di sini apakah Al-Aini atau Al-Hafid? Yani Al-Imam Al-Aini, apakah ada komentar kepada Muhammad bin Abi Golib ini ataukah Al-Hafid? Ini benih Hajar. Jawabannya, kalau Al-Hafid benih Hajar fil Fath Qulu hattasani ya Muhammad Muhammad bin Abi Ghalib fi riwayat Abi Dzar hattasana wa huwa qaumasiyun. Nazala Baghdad wa yuqalu lahu Tayalisi wa kana hafizan min aqranil Bukhari kama taqaddama dzikru fi babil akhd fil jad min kitabil istidan. Perhatikan. Jadi di sini Syekh bin Bas rahimahullah taala ya kan? Kenapa beliau mengutarakan pertanyaan ini? Maknanya beliau rahmatullah sebelumnya telah menelaah, telah melihat tentang silsilah sanad ini. Di antaranya adalah seorang rawi yang namanya Muhammad bin Abi Ghalib. Dari sinilah ya ikhwah, yang sering kita dengar bahwasanya di antara muhaddisin di zaman kita ini adalah Syekh bin Bas. Syekh bin Bas, Syekh Mukbil, Syekh Nasir, Syekh Fatihuddin Sindi. Nah ini termasuk dari para muhadisin di zaman kita ini. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin enggak masuk. Enggak masuk dari kalangan para muhadisin. Hmm. kan sini, maka di sini dikatakan di antara bukti bahwasanya beliau termasuk para muhadisin di zaman kita, beliau termasuk dari kalangan para alul ilm yang mentelaah tentang silsilah sanad. Di antaranya adalah sanad yang ada dalam hadis kita sekarang ini. Beliau tanya tentang Muhammad bin Abi Ghalib. Beliau mengatakan, orang ini goribun min masayikhil mu'allif. Termasuk rawi yang gorib yang asing dari para masayikhnya al-imam Bukhari. Dan telah terbukti di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ya kan? Berkata Imam Bukhari, hadasani Muhammad bin Nabi Ghalib. Fi riwayat Abi Dzar haddatsana wa huwa qamasiyun nazala Baghdad wa yuqalu lahu Tayalisi wa kana hafidhan min aqranil Bukhari kama taqaddama dzikru fi babil akhd bil yad min kitab al-istidan. Waqad nazala al-Bukhari fi hadzal isnad darajatan. Binisbah li hadis Mu'tamir fa innahu akhraja anhu al-katsira biwasitati wahidin. Fa innahu fil ilm wal ziyad wa taawat wal asribah Wasuluh wal libas iddat ahadisa akhraja musaddadun. inta kalamu rahimahullah ta'ala. Waqat nazala al-Bukhari badal isnad darajatan binisbah li hadisi mu'tamir. Artinya <clears throat> dalam Imam Bukhari kapan sanad dikatakan nuzul atau nazil ini jika sanatnya rentetannya semakin banyak orang semakin menurun. Kalau retetan sanatnya semakin sedikit, semakin tinggi. Jadi antara Bukhari sampai Rasulullah kalau cuma empat orang, ini lebih tinggi daripada ketika lima orang. Nah, ketika tiga orang, maka lebih tinggi lagi ketika apa dibanding dengan empat, empat orang. Nanti selang antara Imam Bukhari sampai Rasulullah kalau empat orang dibanding dengan kalau cuma tiga orang, maka yang tiga lebih tinggi. Semakin sedikit sanat, semakin ahli semakin tinggi. Apa? Nah, di sini waqad nazal al-Bukhari fi hadzal isnad darajatan. yakni menurunkan satu derajat. Mananya lebih lebih panjang. Nah, itu lebih pak lebih panjang. Sama lebih panjang rentetan sanad, silsilah sanad, maka semakin tinggi, eh, semakin semakin semakin turun. Baik. Qala bin Basrah rahimahullah taala akhraja al-muallifu an musaddad la'allaha an musaddad yakni al-muallif fi hadza an Syekhi Musaddad an Mu'tamir. Hmm. Ya kan? Di situ hadatsani Muhammad bin Abi Ghalib, hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Mu'tamirun. Nah, tengok di sini. Maka di sini dikatakan akhrajal muallifu an Musaddad. Imam Bukhari mengeluarkan sanad hadis ini atau riwayat ini dari Musaddad. Kayaknya dari Musaddad yaitu muallif dalam hadis ini dari syekhnya Musaddad dari Muktamir. Jadi dari Musaddad kemudian Muktamir lebih lebih pendek maka lebih tinggi sanatnya. Jadi yakni kata ah, yang dimaksud oleh mualif oleh siapa oleh oleh Imam Bukhari dari gurunya yang namanya Musaddad dari Musaddad kepada Muktamir langsung kepada siapa? <clears throat> Bapaknya Muktamir langsung kepada kota dan lebih lebih pendek san, eh, rentetan sanatnya maka lebih tinggi, lebih tinggi. Ini yang diinginkan. kalau al-Hafidz Rahimullah taala an Musaddad an Mu'tamirin wa ini binisbah li hadis Qatadah fa innahu indaul kasiru min riwayati an anhu bi wasatati wahidin min min an su'ba. wa qad sami'a an Muhammad bin Abdullah al-Ansari wal Ansari sami'a min Sulaiman at-Taimi walakin lam yukharrij al-Bukhari Hadi tarjamata fil jami' wa Muhammad bin Ismail Syekh Muhammad bin Abi Ghalib Basriyun yuqalu lahu Ibnu Abi Samina bimuhmala wa nun waznu azimah min at-tabaqa salisa min suyukh al-Bukhari wa qad akhraja anhu fi tarikh bila wasitatin wa lam ara anhu fil jami' say'an illa hadzal mawdi' wa qad sami'a minhu min hadis an min man haddatsa an al-Bukhari mislah Salih ibni Muhammad al-Hafidh al mulakab Jazrah. Bifathil jim wazai Wazai, wazai Wa Musa benu Harun wa ghairuhuma inta kalamu rahmat ta'ala. Kalau bin Basrah rahmat ta'ala mislu ma al-muallifu ma anahu marra ma'ana illa hadil marra Mahmud bin Ismail hada. Mahmud bin Abi Ghalib hakada kada qalilun ghafarallahu lahu. Ghafarallahu lahu. Yuraji atau yuraji yuraji ba'dul yuraja'u ba'dul mawadi hadi hadi ad-dhahir annal kalam akhrajahu an-musaddad yakni al-mu'allif yuraji' ba'dul mawadi alati asarolaha jadi ya ikhwan ini dulu kita mungkin kita tinggalkan sebagiannya dan kita lanjut kepada matan hadis. Qauluhu inna rahmati sabaqat ghadabi wa hadha mimma yaj'alul mu'min tagliqu alaihi ibadat raja wa husnadzan billahi azza wa jalla. Jadi ringkasnya <clears throat> dalam hadis ini innallaha kataba kitaban qabla yakhluqal khalqa. Isi kita tersebut anna rahmati sabaqat ghadabi. Kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi bahwasanya rahmatku mendahului kemaranku. Lafat ini faedahnya diantaranya adalah wa mayat mimma yaj'alul mu'mina taglibu alaihi ibadatur raja. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Lafat ini termasuk dari apa-apa yang menjadikan seorang mukmin itu memiliki maukif, memiliki sikap. Ya kan? Apa sikapnya? Ibadatul raja ini lebih dimenangkan dan juga husnudon anggapan baik dengan Allah lebih dimenangkan daripada sebaliknya. Jadi seorang itu jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang kalah harapan. Ya ini seorang mukmin harus terkondisikan harapannya ini harus lebih didepankan juga husnudzon peranggapan baik dengan Allah Ta'ala harus dikedepankan. Walakin la yahmiluhu dalika alal amni min makrillahi ta'ala. Walaupun kita ini mengedepankan harapan dari Allah Ta'ala. Semoga saja Allah mengampuni dosa kita. Semoga saja Allah <clears throat> tidak menyiksa kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Ini semuanya adalah harapan. Mudah-mudahan nanti semua kesalahan kita ini tidak di apa? Dibebankan resikonya kepada kita. Ini semuanya harapan. Harapan ini walaupun kita kedepankan daripada kita uh, memiliki rasa takut yang berlebihan, maknanya jangan sampai membawa kepada merasa aman daripada makarnya Allah Taala. Ya kan? Orang banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak menerjang perkara-perkara yang dilarang. Kita banyak meninggalkan perkara-perkara yang diperintah. Semuanya ini kita berharap semoga Allah menutupi semuanya. Dan itulah yang kita sangat berharap. Dan itulah harapan baik kita kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan demikian, jangan sampai kita merasa aman dari makarnya Allah Ta'ala. Ya kan? Kadang seorang berbuat dosa itu punya keyakinan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ya kan? Pada hambanya. Ini jelas. Selama masih mukmin. Tapi ucapan tadi ataupun angan-angan tadi jangan sampai kemudian dia ini merasa aman dari makarannya Allah. Maknanya jangan keterlaluan dia ini menganggap rahmatnya Allah lebih luas, kesayangnya Allah lebih didepankan, kemudian terus menerus tanpa peduli dengan kemurkaan Allah tanpa peduli dengan perbuatan dosa, kedoliman dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau begitu berarti dia merasa aman dari makarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mau nggak mau walaupun kita punya harapan kuat Allah akan mengampuni dosa kita, itu pun jangan sampai kita ini menyepelekan. Di mana bahwasanya Allah akan dalam memiliki makar terhadap orang yang memiliki makan terhadap syariat syariatnya. Kadang seorang itu seperti itu. Berbuat dosa, dosa, dosa, dosa dan menerjang kesalahan dengan harapan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Tapi kalau nggak punya inti, nggak punya perhatian terhadap makarannya Allah, maka dia akhirnya semakin lama, semakin larut, semakin larut, kadang kufur nggak terasa. Kadang keberhasilan hidupnya bukan memiliki husnul khotimah bahkan sebaliknya. Maka dengan demikian dikatakan walakin la yahmiluhu dzalika akan tapi harapan kuat tentang rojak tadi jangan sampai membawa merasa aman dari makarannya Allah taala bal ala don billahi wa husnir raja bahkan cuma kita diharapkan supaya memiliki anggapan yang baik dengan Allah dan memiliki harapan apa bagusnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala Fa inna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Maka sungguh rahmatnya Allah dalam mendahului memenangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa wal qail subhanahu wa rahmati wasi'at kullasyai'in fasa'aktubuha lilladzi lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, dan rahmatku meluasi segala sesuatu dan akan ku tulis dan akan kuwajibkan bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan dan memberikan zakat. Nah. Wa qala anhu al malaika Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilmah. Dan Allah Ta'ala berfirman ya kan, tentang perkara tadi yaitu tentang kalamnya malaikat. Bahwa saya para mereka mengatakan Rabbana wa Rabb kami ya, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Sungguhnya engkau telah meluasi segala sesuatu berupa rahmat dan il ilmu. Ini semuanya nggak boleh membawa kita untuk merasa aman dari makarnya Allah Ta'ala. Bagaimana makarnya Allah Ta'ala? Seorang itu merasa aman dengan makarnya. Bid'ah terus diterjang, maksiat terus diterjang, kedaliman semua diterjang. Dengan harapan Allah maha pengampun. Dengan harapan Allah maha penyayang. Dan dengan harapan bahwasanya rahmatnya Allah mendoli kemurkaannya. Nah, kalau terus tanpa peduli, bisa jadi apa? Dia nanti nggak kebagian apa? Waktu tau taubat. Itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, walaupun Allah memiliki sifat-sifat yang tadi telah kita sebutkan, di antara rahmatnya mendahului kemurkaannya, tapi kita nggak boleh merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau makarnya Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min yuhsinu dhannahu bi rabbih wa yahdaru al amna min makrihi. Maka seorang mukmin sikap yang harus dimiliki, memiliki anggapan baik dengan Rabbnya dan memiliki kewaspadaan. Jangan sampai merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seorang itu cuma sandarannya cuma kepada harapan dari sisi kasih sayang Allah Taala, sementara kemudian kedoliman nggak pernah terhentikan, ini nggak ada jaminan bagi dia akan sampai di akhir hayatnya kedoliman terus membarengi diri dirinya nggak dimiliki nggak diberikan oleh Allah apa waktu untuk ber, bertaubat darinya dan itu adalah suatu kecelakaan suatu kebinasaan faqala ta'ala wa rahmati wasi'ta kulla wasi'at kulla syai'in summa qala sa'aktubuha fasaktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladzina hum ya, bi ayatina yu'minun falaysat hadhihi tarjama falaysat hadhihi rahmatu tunalu atau tanalu man kafarobihi wa Perhatikan di sini, fasa buha maka akan kutulis rahmatku tadi. Akan kuwajibkan, berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan memberikan zakat dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Itu semuanya adalah milik orang mukmin. Orang mukmin orang muslim. Maka dikatakan, maka rahmat ini ya kan? Falaisat hadir rahmatu tanalu man kafara bihi. Maka rahmat ini tidaklah mengena orang yang kufur dengan Allah dan meninggalkan agamanya. Walakinna wasi'atun akan tapi rahmat saja adalah sangat luas. Yanaluhum minha nasibuhum min rizki fit dunia. Akan tapi rahmat Allah yang luas tadi itu mereka orang-orang yang kafir mendapatkannya berupa rezeki di dunia. Yanaluhum minha nasibuhum Bagian mereka akan mereka dapatkan berupa rezeki di dunia. Wasahah dan kesehatan di dunia. tamkin min sama'il hujaj. Dan tamkin yakni apa? Adanya kemungkinan, adanya kemampuan dari mendengarkan hujah-hujah. Wa min rahmati subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmatnya Allah Ta'ala yaitu Kafir pun memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan hujah-hujahnya Allah. Hmm kafir, munafik. Mereka dikatakan di sini tamkin min sama'il hujjaj wa hadha min rahmati subhanahu wa ta'ala termasuk dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, itu perhatikan. Sebagian cerita, utis itu aku dapat cerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum belum berhasil sebagai rahmatan lil alamin untuk hari ini kecuali nanti siapa? Datangnya siapa? Datangnya Imam Mahdi. Siapa yang ngomong ini? Hah? Tetangga antum. Ini bukan dari sebagian orang. Abdus, Abdus Somad. Nah. <clears throat> tetangga antum orang-orang Sumatera. <clears throat> Maka perhatikan ya Jadi rahmatnya Allah adalah meluasi. Rahmatan lil alamin. Di antaranya adalah Nabi kita diutus ke muka bumi. Kafir pun termasuk dapat rahmat tadi apa? Mendengarkan bahwasanya Nabi kita Muhammad telah ter telah diutus. Tinggal mereka mau beriman atau mati atau tidak. Cukup itu. Bukan kemudian sekarang ini Nabi kita belum belum belum menggapai apa rahmatan lil lil alam kenapa karena belum belum adanya apa keadilan di muka bumi setelah menyeluruh di mana bahwasanya kaum muslimin ataupun negara Islam yang dikuasai oleh kaum muslimin cuma seberapa persen saja dari belahan bumi yang yang ada ini belum seluruhnya Kapan? Rahmatan alamin ketika muncul, ketika apa turun Imam Mahdi. Ini adalah pemikiran hati. Pemikiran siapa? Pemikiran ha? hati dan yang semisalnya. <clears throat> dan saya dapat cerita ukhbirtu wa khutistu bahwasanya yang ngomong itu termasuk antaranya adalah Abdus Abdus Samad. Sehingga dipelajari oleh orang-orang Nahdo apakah omongan ini kufur atau tidak kufur. Kalau kufur maka dia kafir, kalau enggak termasuk mungkin do dolal. Nah, jadi masjid tarjih antara mereka juga bicara seperti seperti itu. Baik, farahmatu amatun lahum fid Dunia. Farahmatuhu, maka rahmatnya Allah Ta'ala adalah amatun lahum Fit Dunia. Rahmatnya Allah yang dikandung dengan nama Ar-Rahman adalah umum untuk di dunia. Ar-Rahman, satu antara nama Allah. Ar-Rahman adalah mengandung sifat rahmat, amah, mengenal seluruh hambanya Allah SWT yang kafir dan yang mukmin. Maka dikatakan farahmatu amatul lahum fid dunya walakin la yafuzu biha fil akhirah wa yahsulu lahu atharuha fil akhirah illa man ittaqa wastaqama ala amrihi. Perhatikan di sini. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah amatun mencakup seluruh hamba yang Allah di dunia. Maka itu si kafir, si munafik kenapa di dunia dalam keleluasaan kesehatan, keleluasaan hidup dan semisalnya. Ini berangkat berkat dari rahmatnya Allah yang lu yang luas. Karena tapi perhatikan walakin kalimat setirok untuk meralat. Akan tapi tidaklah beruntung dengan rahmat yang umum ini di akhirat nanti dan tidaklah menghasilkan bagi dia pengaruh rahmat ini di akhirat nanti kecuali orang yang bertakwa dan istiqomah. Perhatikan. Jadi yang akan beruntung dengan rahmat tadi itu adalah tiada lain kecuali orang yang menittakoh. Wastaqama orang yang bertakwa dan istiqamah ala amri di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahadahu wa akhlasalahu dan mengesahkan Allah dan memurnikan hanya untuk Allah. hum ahlur rahmah. Mereka adalah ahlur rahmah yang dari dunia sampai ke akhirat yang bersambung. Faman istaqama ala taqwa hasrat lahu rahma al kamilah Maka barang siapa yang memiliki istiqomahan di atas ketakwaan, maka mendapatkan bagi dia rahmah yang sempurna. Waman akhalla bitaqwa, perhatikan waman akhalla, perhatikan bacaannya itu waman akhalla, akhalla yakhilu ikhlal. Barang siapa yang memiliki mencacatkan dan mencederakan, tidak menyempurnakan dengan ketakwaan, dengan sebab bibadil ma'asi dengan sebagian maksiat-maksiat nah lahu minha akan dapat rahmat tersebut bika dari ma indahu minal khair wal huda dengan kadar apa yang dimiliki oleh dia berupa kebaikan dan petunjuk perhatikan di situ ini mukmin tapi kalau kafir ya akhirat enggak enggak dapat tapi pertanyaannya soalun Wa maktubun indahu faqal aras. Ini pertanyaannya. Wa maktubun indahu faqal aras. Innallaha kataba kitaban ayah lukal khalqa. Ya, fa Wa maktubun indahu faqal aras. Kalimat maktubun indahu faqal aras ini pertanyaannya Naam yakni kitabahu. Jawabannya adalah yakni kitabahu. Yaitu kitabnya Allah Ta'ala faqal aras. Kemudian pertanyaannya lagi, al arsu faqul makhlukat, faqul alkitab. Al arsu adalah di atas semua makhluk. Berarti adakah di sana di atas arsu alkitab? Nah, paham ini? Ini pertanyaannya. Al-jawab al-kitabu ars na'am. Al-kitab di atas ars iya katanya. Indallah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ma fi mani'in. Mafi mani ini nggak ada halangan. Nggak ada halangan yang menghalangi untuk kita tetapkan bahwasanya Alkitab faukol arus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan mafi in al arsu sakful makhlukat. Ars adalah atapnya seluruh makhluk. Wala mani'a ayyakuna fawqahu say'un bi amrillahi la mani'ah. Dan enggak ada penghalang akan ada sesuatu di atas arus tadi dengan perintahnya Allah Ta'ala lamania ah, nggak ada halangan. Nah, di sini inilah yang perlu kita cermati, yang perlu kita teliti, yang perlu kita syukuri juga. Di sinilah Syekh bin Basar rahimahullah taala memiliki sikap lantang dengan mengikuti dohirnya lafaz yang tertera dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah terkait dengan Apakah ada sesuatu di atas al-aras? Jawabannya iya, nggak ada lah kan? kalau memang Allah memerintahkannya. Dan ternyata dan antara al alkitab tadi. Apa ya, Nah ini perkara penting karena bukan semua orang bisa menetapkan sesuai dengan kaidah kecuali kadang-kadang di antaranya adalah membutuhkan alul ilm untuk jadikan apa jadikan pegangan kuat sebagai pemahaman yang ini maknanya apa masbuk didahului oleh alul ilm. Ini di antara faedah yang perlu kita pegang. Di antaranya adalah wala mani'a ayyakuna fawqa say'un bi amrillahi la mani'a. Enggak ada penghalang, akan ada di atas al ars itu sesuatu dengan perintahnya Allah. La mani'a enggak ada penghalang. Maka beliau menetapkan sesuai dengan apa yang tertera dalam dohirnya lah lafaz. Dan yang bertanya ini ya perhatikan, yang bertanya kepada beliau ini bukan sembarang para tolaba kayak gini. Para masyayikh. Majelis ini dalam darsnya beliau Alhamdulillah taala dihadiri para masyayikh ya kan bukan sekedar para tolaba biasa seperti kita kita kayak gini tapi para masyayikh yang mereka memiliki telah yang luas dalam masalah sehingga pertanyaan pun sangat pertanyaan yang mengena pertanyaan yang sangat mengena sangat fokus nah, dalam masalah-masalah akidah tapi akan ya salah kita cukupkan dulu sampai di sini dan waktu sudah agak uh, malam semoga ada faedahnya alhamdulillah alamin tafadhalu